Menjadi sunnatullah yaitu sebuah ketetapan yang mesti berlangsung pada hamba-hamba Allah yang berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan di mana Allah Azza wa Jal secara biologis Allah bedakan sebagaimana yang Allah Azza wa Jal firmankan وليس الذكر كالأنثى tidaklah sama yang namanya laki-laki itu dengan wanita secara khilqah penciptaan bahwa laki-laki itu tidak sama dengan wanita demikian pula sebuah ketetapan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan laki-laki punya kecenderungan kepada wanita dengan kata lain seorang itu punya kecenderungan dengan lawan jenis karenanya Allah Azza wa Jalla melaknat Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum yang jika kecenderungannya kepada sesama jenis Allah mengazab kaum Lut tatkala mereka itu punya kecenderungan sesama jenis bahkan laki-lakinya tidak ada ketertarikan dengan lawan jenisnya bermakna kepada wanita demikian pula kecenderungan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla terhadap sesama jenis dari kalangan wanita dengan wanita Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan jauh-jauh hari tentang sebuah terbiah dari dalam rumah. Qala alaihi salatu wassalam Allimu awladakum as-sab' bis salah mulailah kamu ajarkan putra putrimu ketika pada usia tujuh tahun untuk membiasakan mereka salat wadribuhum wabhum wahum ibn ashr sinin dan boleh kamu berikan hukuman dengan cara memukul saat ketika mereka pada usia 10 tahun wa farriqu baina madaji'ihim pisahkanlah tempat tidur mereka Fabarakallahu fikum sebuah pembiasaan dari mulai kecil bahwa pakaian anak-anak yang laki-laki kita biasakan kepada pakaian yang memang pantas cocok khusus memang itu bagi anak laki-laki sebuah pembiasaan Pakaian pada anak-anak putri kita pun juga kita biasakan menggunakan pakaian yang di situ menjadi khususiyah bagi anak perempuan. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam melaknat tentang al-mutasyabbihina birrijali wal mutasyabbihat atau mutasyabihina bin nisa wal mutasyabbihati bir rijal. Karena Rasulullah SAW juga melaknat yaitu mendoakan ketidakbarokahan. Seorang akan dijauhkan dari rahmat dan barokah Allah. Barang siapa yang kehidupannya laki-laki suka menyerupai perempuan perempuan pun menyerupai laki-laki. Seperti yang tadi kita singgung di awal, walaysa dzakar kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Punya kekhususan-kekhususan tersendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah juga sebagai bentuk pentarbiahan yang sahihah. Pendidikan yang sudah dimulai sejak dini hari bahwa anak laki-laki ketika dibiasakan dengan pakaian-pakaian yang barakallahu fikum dengan pakaian-pakaian yang di situ menunjukkan kepada jenis laki-laki dan juga pakaian-pakaian yang barakallahu fikum menunjukkan kepada kepribadian yang islami sama halnya juga dengan para wanita sang ibu hendaknya juga memiliki andil untuk memperhatikan anak-anak putrinya memberikan pakaian-pakaian yang di situ menutup auratnya dan bukan kepada pembiasaan-pembiasaan untuk mengumbar, menyingkap, membuka auratnya yang dengannya akan terkikis rasa malu. Kita mengenal bahwa al-haya khairun kullu. Rasa malu itu jika ditempatkan akan menjadi kebaikan dalam segala hal. Dan tentunya sifat pemalu akan lebih didominasi pada seorang wanita. Sebab itulah para orang tua hendaknya tanggap. Para orang tua hendaknya mulai mengawali, mengantisipasi, bahkan mendukung sifat-sifat yang Allah Azza wa Jal bawakan kepada anak perempuan bahwa pada mereka itu lebih didominasi dengan rasa malunya di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-bikru tustamar wa idnuha simatuha au sukutuha. Karena itu dalam pernikahan yang namanya barakallahu fikum seorang wali yang menawarkan pernikahan kepada anak perempuannya namanya seorang anak perempuan itu diajak musyawarah, ditawarkan kalau bahasa Jawanya apa? Ditaren kan begitu ya. Ditanya baik-baik. Ini ada orang tua yang melamar kamu. Kamu senang apa tidak? Diajak musyawarah. Orang tua juga tidak boleh sewenang-wenang menawarkan kepada anak perempuannya yang keumumannya rasa malu yang didominasi anak perempuan ketika ditawarkan dan dia senang kepada laki-laki yang datang kepadanya maka apa idnuha simatuha idnuha sukutuha diamnya itu kadang menunjukkan kepada apa senangnya berat untuk mengatakan iya abi iya umi kan begitu tapi tidak menunjukkan barakallahu fikum si wanita tadi karena mungkin menyimpan rasa takutnya sehingga barakallahu fikum dalam segala hal pun juga tidak berani bicara. Kadang ada pihak orang tua yang apa ya bahasanya itu ditakuti di tengah-tengah keluarganya berlebihan semua tidak bisa dan berani bicara dalam segala hal. Karena kadang orang tua punya sikap-sikap yang sifatnya di situ otoriter. Anaknya mau ngomong saja sudah ketakutan. Lebih-lebih kepada anak perempuan membutuhkan kepada perhatian. Sebelum kecolongan diperhatikan orang lain. Kan demikian. Sebelum anak perempuan kita mendapatkan perhatian orang lain Ya kalau kemudian masuk dalam dunia pernikahan yang memperhatikan suaminya memang sepantasnya. Tapi kalau sebelum masuk dunia pernikahan lalu si anak perempuan tadi sudah mendapatkan perhatian apalagi dengan judul dapat laki-laki hidung apa? Hidung belang kan begitu ya. Allah musta'an. barakallahu fikum. Itulah terbiah Islamiyah yang memulai sejak dini hari. Bahkan jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tungkahul mar'ah di arba. Wanita itu ketika seorang laki-laki akan menikahi yang mendorongnya yang memotivasi seorang untuk menikahi seorang wanita itu ada empat alasan empat sebab disebutkan li jamaliha kecantikannya semua tentunya yang namanya laki-laki tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa kesenangannya kepada wanita yang apa? yang cantik meskipun barakallahu fikum yang namanya kecantikan itu apa judulnya? relatif Kan orang boleh mengatakan istri saya yang paling cantik. Mungkin orang lain mengatakan istrimu yang paling jelek, kan begitu. Kan begitu. Relatif barakallahu fikum. Sebab itu Syekh bin Bas rahimahullah pernah ditelepon seorang pemuda. Pemuda itu sudah nikah apa belum? Hah? Belum. Pemuda itu sudah nikah belum? Belum umumnya ya. Tapi kan boleh ya pemuda itu sudah nikah ya. Nikah, baru nikah mungkin baru malam itu nikah, paginya cerai. Dia masih muda. Kan begitu. Ya? Kan masih muda ya. Barakallahu fikum. Menyampaikan tentang keluhan rumah tangganya ketika terjadi perceraian. Ya mungkin Kenapa terjadi? Banyak faktor. Dulu mungkin dalam pernikahannya kan ada syariat membolehkan. Syariat membolehkan orang tua laki-laki ketika sang anak menginginkan seorang wanita itu untuk menikahinya dilamar terlebih dahulu baru kemudian melihatnya dengan kata lain nazar kan begitu ya. Walaupun kadang umumnya orang itu kadang nazar terlebih dahulu baru melamar, meminang kan begitu ya? Iya begitu ya. Hah? Atau mau mengulang? <laughs> boleh mengulang enggak? Boleh. Sampai empat kan boleh ya? <laughs> Baik. Jadi boleh dilamar, sudah selesai pelamaran. Jadi kemudian dimintakan izin, boleh saya melihat anak perempuan bapak kan gitu ya. Setelah dilihat kok ternyata tidak mendorong dirinya untuk apa? Melanjutkan jika dibatalkan. Sakit hati tidak keduanya? Insya Allah tidak, karena itu hal yang boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja atas sebuah pelamaran, kemudian si laki-laki melihat sang perempuan tadi, perempuan juga melihat sang laki-laki, keduanya tidak ada kecondongan. Kan demikian. Boleh, mohon maaf, setelah keduanya berjumpa dan melihat, tentunya ada mahramnya ya. Yang nggak boleh ketemuan, misalnya di apa? Di supermarket, di lapangan bola, kan begitu nggak boleh. Harus ada mahramnya. Karena tidak boleh khulwah, belum sah dia walaupun pelamaran. Nah, kebanyakan adat istiadat kita kalau sudah ngelamar itu apa? Sudah boleh bertemu, kan begitu ya? Bebas, kan begitu ya? Belum boleh. Karena belum ada pernikahan. Belum ada masuk dalam dunia pernikahan. Seandainya dengan itu membuat kedua pihak pihak tidak ada dorongan untuk tertarik baik sang laki-laki tidak tertarik dengan calon istrinya atau si perempuan juga tidak tertarik dengan calon suaminya boleh membatalkan bilang saja sama orang tuanya tidak ada ketertarikan atau kadang orang disampaikan kamu mau nggak dengan si fulanah bintu fulan mau bi mau bi kan begitu ya dari kecil saya sudah tahu siapa dia. <laughs> oh itu teman saya kan begitu ya. Kadang demikian. Atau kadang seorang barakalafikum pasrah saja. Pasrah. Gimana dia bi? Ya dia demikian, demikian. Pokoknya nggak tahu menau yang penting nikah. Nah, kadang-kadang setelah nikah kok beda ya kemarin yang disebutkan dengan Nabi katanya cantik begini kan begitu ya. Atau kadang-kadang melalui foto, ya Dikirim foto, ternyata fotonya lebih cantik ketimbang aslinya. Iya. Ya betul namanya foto. Jangan sampai dia pinjam foto orang lain. <laughs> Cari di postingan yang paling cantik disodorkan, bukan dirinya. Tabarakallahu fikum. Ketika ditanyakan tentang problem rumah tangga, kenapa sebabnya? Begitu mungkin karena wanita yang dia nikahi kurang sesuai dengan pilihannya disampaikan. Ya bunai kata Syekh. Wahai putraku, laisat fi hadhihi dunya hurun ain. Kata beliau, gak ada di dunia itu namanya bidadari. Kamu kan mengharapkan bidadari kan begitu ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dikatakan apa? Tidak ada kekurangan. Ya mohon maaf, manusia itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kan isinya bro ya mungkin bahasa yang kurang menyenangkan ya kotoran kan begitu ya kalau bahasa karsnya kan apa isinya kan tai kan begitu ya ada kotoran rambut kotoran mata kotoran hidung kotoran gigi kan begitu ya semua kotoran kotoran kuku kan begitu tidak ada yang sempurna dan begitu biasanya seorang ketika memasuki dunia, dunia rumah tangga. Kok banyak cacatnya ya kan begitu ya. Kan demikian. Dan demikianlah yang terjadi dan sering terjadi. Barakallahu fikum. Tungkahul mar'ah lil arba. Wanita itu dinikahi yang menyebabkan seorang terdorong untuk menikahinya karena empat hal. di jamaliha karena kecantikannya. Wali hasabiha tentang strata dia yaitu keturunan siapa bangsawan orang negeri kampungan kan begitu ya maka sampai ada istilah-istilah di sebagian tempat itu menikahi wanita itu dengan tarif kamu mau cari yang berapa yang tiga jutaan Ya, kayak HP saja kan begitu ya. Mau yang 10 jutaan, mau yang 100 jutaan, atau yang gratis. Yang penting yang gratis kan begitu ya. Kalau yang 3 jutaan itu nanti, kalau kamu menikah, kamu panggil, itu tidak tanggap. Misalnya, dek, ha, ha, apa ya, kan, ha, kan begitu ya. Gak mudeng kan begitu ya. Gak dong. Tapi kalau yang 100 juta, jangankan dipanggil, langsung barakallahu fikum menanyakan berbagai macam perkara yang antum kehendaki. Begitu ya. Tapi kan tidak semua. Karena sebaik-baik mahar itu yang termurah, ya. Kan demikian. Seorang ketika menikahkan putrinya dengan calon suami itu maharnya jangan pasang kuda-kuda. Ini orang ini yang datang Masya Allah bawaannya mobil padahal nyewa kan begitu ya kan boleh saja tampilan begitu kita sewa mobil yang paling bagus supaya diterima padahal belum tentu kan pernah ya Nabi SAW menanyakan kepada sahabat ada orang yang lewat gimana dia itu ya Rasul kalau melamar orang pasti diterima kan begitu karena menampakkan kebagusan, kemampuan. Terus yang ini bagaimana ketika yang lewat? ini ya Rasul kalau melamar akan langsung ditolak. Siapa kamu? Sana minggir kan begitu ya. Begitu. Padahal Nabi SAW menyebutkan bisa saja kamu memandang seorang yang rendah, seorang yang tidak punya kedudukan. Padahal Masya Allah, di sisi Allah orang yang mulia. Ya mohon maaf, putri-putri kita sekarang itu sudah mulai beralih kalau datang itu loh yang datang itu, masya Allah dia orang penghafal Quran, ilmunya baik, dia bagus akhlaknya, budi pekertinya, meskipun belum punya penghasilan kan begitu ya, belum punya pendapatan yang tetap, kerjanya kerja bakti, <laughs> kan ada ya. Jadi kalau kita itu kadang-kadang kan malu ditanya, mana abimu kerja mi kan begitu. Kerja di mana? Kerja bakti kan begitu. <laughs> Tiap hari isinya kerja bakti kan begitu ya. Allah musta'an. Lebih memilih kepada calon-calon yang di situ, masya Allah sudah punya penghasilan yang tetap. Kadang orang tua juga menanyakan, kan begitu. penghasilan per bulan berapa, kan begitu akan kamu beri apa nanti istrimu dan anak-anakmu begitu. Barakallahu fikum. Kisah-kisah di kalangan para awwalin. Kisah-kisah di kalangan para awwalin. Kadang mereka itu barakallahu fikum mendapati seorang guru ada muridnya yang di situ nampak keseriusannya nampak kebaikannya, nampak kesolehannya. Sang guru tentunya memahami. Dipanggil, mau kamu nikah, eh, akan aku nikahkan kamu dengan putri saya. Kan begitu. Kan gratis ya. Barakallahu fikum. Kita kembali tentang kecantikannya. Juga tentang tadi. Asal-muasalnya perempuan tadi. Apakah dia dari orang-orang yang dikatakan punya apa? Punya latar belakang kekeluargaan, yang dikatakan sebagian mengatakan darah biru, keturunan raja dan dan dan yang begitu. Demikian pula barakalafikum fikum walimaliha juga karena hartanya. Juga karena apa? Hartanya. Kemudian barakalafikum fikum walidiniha karena agamanya taribat diadat seorang akan beruntung. Seorang akan apa? Beruntung. Fadfar din. Pilihlah wanita-wanita yang kepribadiannya itu didukung dengan agama yang baik. Dengan agamanya membuat dia pada kepribadian yang mulia. Fadfar din. Taribat yadam. Kamu akan mendapatkan keberuntungan. Kalau terkumpul misalnya agamanya bagus, dia cantik, kan begitu ya. Keturunan orang yang Masya Allah dalam apa? Stratanya, kaya dia. Ya kalau ada yang seperti itu kan ya monggo, kan begitu ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan, kalau saja perkara itu ada orang, apa bahasanya pengantar itu? Mak comblang ya? Iya. Kalau ada pengantar, tolong saya carikan wanita yang cantik, kan begitu ya. Wanita yang kaya, keturunan raja kan begitu ya. Agamanya bagus. Nah, kalau ada mungkin Abi juga mau kan begitu ya. <laughs> kan mungkin ya? ya. asal pelan-pelan jangan bilang sama ibunya. <laughs> Allah musta'an. Jadi ikhwanna barakallahu fikum kadang sulit lihat kisah-kisah Kadang seorang jika kalah dalam masalah kecantikan, kekayaan, itu kadang terjadi seorang laki-laki dihinakan. Seperti kemarin yang kita sebutkan Imran Ibn Hittan, itu muhadith asalnya. Mapan dia. Ahlu syair. Penyair. Menunjukkan kepada sisi pemahaman dalam Baraklafikum Arabiahnya Arabiyahnya mapan tertarik dengan wanita yang cantik yang kebetulan itu apa? Sepupunya, putra pamannya atau putri pamannya. Hanya saja si perempuan putri paman tadi mapan dalam akidah khawarij. Khawarij itu apa sih kan begitu ya? Onde-onde apa-apa kan begitu ya? Bukan ya. Khawarij itu sebuah pemikiran. Di zaman Nabi SAW Dul Khuwaisirah tidak setuju kepada Nabi atas pembagian Nabi Barakalafikum sebuah harta kepada pihak-pihak yang ditunjuk Nabi. Kata Dul Khuwaisirah, adil ya Muhammad." Berlaku adil lah wahai Muhammad. Nabi dikritisi, Nabi diprotes, kan begitu. Kalau sampai memprotes keputusan Nabi, bukankah kenabian itu wahyu kan demikian kalau sudah nabi diprotes berarti juga dia memberanikan diri memprotes Allah Subhanahu wa taala kalau kamu sudah memprotes siapa lagi yang akan berlaku adil kalau Allah dan rasulnya sudah kamu anggap tidak berlaku adil kan demikian lalu sahabat-sahabat yang lain kesal sebagian dewa dikatakan Khalid bin Walid Sebagian riwayat dikatakan Umar bin Khattab minta izin, "Ya Nabi Allah, izinli adrib unuqah." Sebagian riwayat ada yang menyatakan Umar yang minta izin kepada Nabi. Ada pula riwayat yang menyatakan Khalid bin Walid yang minta izin kepada Nabi. Ya Nabi Allah, izinkan aku untuk memenggal leher orang ini. Saya bunuh dia. Yaitu apa? Kecemburuan para sahabat ketika nabinya diprotes dalam penetapan sebuah urusan. Kata Nabi utrukhu, da'hu fa innahu rajulun yusalli. Biarkan dia karena dia masih nampak dia salat. Khawatir seandainya diizinkan maka protesan kepada Nabi lebih besar. Lihat Nabi mau mengajarkan untuk membunuh temannya sendiri kan begitu. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya harus min bi'i hadzal rajul qaumun yakhrujuna min ad-din kama yahrujus sahm min ar-ramiyah. Akan keluar keturunan muncul keturunan dari orang ini satu kaum yang keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari buruannya. Gampang dia. Yaqra'una al-Qur'an wa la yujawiz hanazirahum Baca Quran tapi tidak sampai kerongkongannya, nggak masuk ke hatinya. Tidak dimaknai, tidak dijiwai. Tidak mengembalikan tafsir-tafsirnya kepada apa? Para ulama. Barakallahu fikum. Karena mapannya akhirnya Imran bin Hattan menikahinya. Walaupun Imran bin Hattan dikatakan orang yang kurang apa? Kurang sekufu. Sebagian menyebutkan dia dalam sisi apa? Tampilannya kurang tampan. Nggak sekufu. Yang wanita mau dinikahi cantik. Nah, begitu. Ketika terjadi pernikahan ternyata mulai apa? Luntur. Yang tadi berusaha untuk ingin saya fahamkan supaya dia menjadi orang yang lurus agamanya ternyata kalah ilmunya. Dikasih satu jurus saja. Kamu kan jelek, saya kan cantik kan begitu ya. Kamu syukuri. Barakallahu fikum. Kamu syukuri dengan apa? Nikmat Allah. Kamu dapat pasangan yang cantik, ya, kan begitu. Adapun saya, saya sabar dengan kejelekanmu. Mari berdua masuk surga, ya, kan begitu ya. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Kan melanting orang kan begitu. Hanya dengan satu jurus, belum jurus-jurus yang lain. Ya kadang wanita itu membuat seorang yang dalam kondisi dia orang yang cerdik hilang akalnya. Tergiur dengan apa? Dengan kecantikan seorang wanita. Sebab itu kecintaan yang berlebihan yang bahasanya apa? Cinta membabi apa? Buta hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kecintaanmu yang kemudian berlebihan itu membuat kamu dalam kondisi buta dan tuli. Kan begitu. Pokoknya sudah motong kan begitu semua nggak boleh pokoknya harus nikah dengan dia karena kecantikannya fabarakallahu fikum ayuhal ikhwah demikianlah sesungguhnya fatfar tadi. pilihlah seorang wanita yang perangai agamanya tumbuh dalam dunia agama yang baik tumbuh pendidikan pada pendidikan yang baik dari sisi agama kamu akan bahagia lah kalau sudah terlambat gimana ya? Kan begitu. Kalau sudah terlambat istri saya bagaimana ya? Boleh saya mengulang? Mengulang maksudnya bagaimana? Cari yang lain gitu. Ya jangan. Dipelihara dulu kan begitu ya. Ya, dinasihati, diperbaiki kan begitu ya. Nah, bukan solusi seorang kemudian nikah cerai, nikah dan cerai. Kan demikian. Enggak suka cerai, nikah lagi. Nggak suka, cerai, nikah lagi. Baik. Allah Azza wa Jal menetapkan sebagai sunnatullah bahwa Bani Adam keturunan Adam alaihissalam namanya laki-laki punya kecenderungan kepada apa? perempuan. Dan sunnatullah yang menjaga kepada keturunan jelasnya keturunannya itu dengan pernikahan fankihu ma tabadakum minan nisa nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi bahkan syariat memberikan kelonggaran masna wa sulas wa ruba boleh seorang itu menikah atau menikahi wanita lebih daripada satu mengumpulkan dua wanita tiga wanita empat wanita dengan cara seorang jangan sampai kecondongannya berlebihan. Jangan sampai barakallahu fikum kecondongannya berat sebelah yang membuat nampak sekali yang satu digantung, yang satu diperhatikan. Kan begitu. Miskin. Tetapi dengan sebuah keadilan yang seorang tidak mungkin bisa meratakan tentang kasih sayangnya, kecintaannya kan nggak bisa. Yang namanya apa yang ada pada kolbu itu kan nggak mungkin dibelah jadi empat tetap ada saja kecenderungan kecondongan tapi seorang tidak boleh menampakkan berlebihan sampai kadang-kadang para kalafikum yang satunya dibiarkan yang satunya tidak dinafkahi yang satunya para fikum tidak pernah seorang memperhatikannya yang satunya berlebihan dalam perhatiannya nah atau kadang seorang tidak puas dengan jenis manusia, nyebrang ke jenis jin. Kan begitu ya. Boleh nggak nikah dengan perempuan dari jin? Hmm? Sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Hanya saja jenis manusia masih banyak. Kan begitu ya? Yang nyata-nyata wujudnya, nasabnya, rumahnya di mana, anak siapa kan jelas. Nah kalau jin, antum kan juga di mana ketemunya, siapa dia, baik dan tidaknya siapa. Nah, kalau fikum, kadang memang menampakkan kecantikan jin itu. Baik. Tetapi marilah kita kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang kamu cenderung condong padanya. Dengan jalur-jalur yang tadi barakallahu fikum sesuai dengan syariat. Boleh menanyakan tentang riwayat-riwayat bagaimana si fulanah demikian pula sebaliknya. Sebagaimana tadi Nabi SAW menyebutkan. Jauh-jauh hari seorang apa? disuruh memulai untuk memperhatikan bahwa dalam dunia rumah tangga agama itu kunci. Agama itu merupakan apa? Kunci. Sebelum barakallahu fikum masuk seorang kadang-kadang memilih wanita itu semaunya. Taib. Lalu Allah Azza wa Jal juga mengingatkan tentang dunia rumah tangga ketika seorang telah memasuki dunia rumah tangga wa ashiruhunna bil ma'ruf pergaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang baik fa in karihtumuhun kadang seorang memasuki dunia pernikahan itu ada saja satu dua satu sisi yang kurang menyenangkan baik mungkin dari sisi fisiknya Baik mungkin dari sisi kepribadiannya ada namanya kekurangan. Namanya manusia tidak ada satupun yang apa? Sempurna. Kan demikian. fa'asa syai'a. Kalau kamu tidak menyukai sesuatu, bisa saja sesuatu yang kamu tidak suka padanya, hanya ja'alallahu fihi khairan Allah menjadikan sisi yang lain yang banyak berupa kebaikan-kebaikan. Misal, kecantikan nggak seberapa. Kan begitu ya. Kaya juga tidak. Tapi manut misalnya, ibadahnya Masya Allah. Pintar, kemudian apa mendidik, merawat anak-anak ada sebagian barakallahu fikum wanita-wanita yang kecantikannya, kekayaannya, nasabnya tapi ketika punya anak tidak pintar dan pandai memperhatikan anaknya. Lahir cengar dititipkan baby sister kan begitu ya. Gak mau urusan. Demikian. Barakallahu fikum. Terlebih kepada wanita-wanita yang kadang-kadang berlebihan dalam hal menjaga kaitannya dengan fisiknya seolah-olah barakallahu fikum dengan kelahirannya yang dia akan menyusui anaknya akan mengalami perubahan-perubahan yang besar dan tentunya akan mengalami perubahan akan terganggu dengannya seolah-olah padahal terkait dengan masalah menyusui barakallahu fikum Allah azza wajal barakallahu fikum memberikan sesuatu yang tepat yang sesuai jika diganti dengan susu yang sifatnya barakalafikum sambung, ya pastinya dengan dot yang begitu ya. Susu sapi yang lainnya, kadang kehangatan seorang tidak bisa mengukur. Kalau kita misalnya mau ngasih bayi dengan air susu buatan, itu kan kehangatannya ukuran kita. Tangan kita ini setiap hari sudah bercampur dengan berbagai macam hal, eh, panas 100 derajat pun juga dingin kan begitu ya. Lah anak bayi barakallahu fikum beda dengan jari kita, beda dengan lidah kita, kemanisannya juga begitu, kapan waktunya juga demikian. Barakallahu fikum hendaknya para wanita bertanggung jawab. Para wanita punya umuwah, punya sikap keibuan yang dengannya akan mewariskan barakallahu fikum mengalir padanya apa? keumuan, keibuan pada sang anak. Sebab itulah dalam kehidupan sehari-hari seringkali kecondongan dan kecenderungan anak itu pada ibu. Walaupun seringkali ibunya yang dilawan, iya. ya enggak? Ibunya yang suka dimaki-maki, ibunya yang suka dicaci, ibunya yang dikata-katai, ibunya yang suka dibantah. Tapi kembalinya seringnya pada ibu, kan begitu. Fabarakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, karena itu jika memandang dan melihat pada sebagian kepribadian istri kita sesuatu yang kurang, sabari. Bisa saja di situ Allah berikan berbagai macam kebaikan. Berbagai macam kebaikan. Laki-laki itu Allah berikan salah satu perbedaan dengan wanita suka keluar rumah. Iya. Iya tidak. Tapi wanita itu diciptakan memang kecenderungannya di rumah. Wakarna fi buyutikun. Perbanyaklah para wanita itu untuk berada dalam rumahnya. Laki-laki sukanya pergi safar. Sukanya pada safar bepergian. Sebab itu Allah Azza wa Jalla meruntunkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin Laki-laki itu kawam, pemimpin yang mengatur urusan rumah tangga. Laki-laki pemimpin atas wanita, dia yang barakalafikum mengatur rumah tangganya. Qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din atas keutamaan yang Allah berikan pada laki-laki ketimbang wanita. Misalnya dalam hal mahar Kewajiban siapa mahar itu? Hah? Perempuan atau laki-laki? Kan laki-laki. Kan demikian. Juga nafkah kewajiban laki-laki. Atas apa yang Allah utamakan laki-laki ketimbang perempuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fassalihatu namanya wanita yang solihat, wanita yang baik, wanita yang solihah ialah wanita qanitatun dia wanita yang taat kepada Allah rajin beribadah memperhatikan ibadahnya barakallahu fikum hafizatun lil ghaib menjaga diri saat suami tidak ada menjaga apa yang di rumahnya saat suami tidak ada, menjaga anak-anaknya saat suami tidak ada bima hafizallah Karena sebab Allah Azza wa Jalla telah menjaganya. Jadi, seorang wanita yang barakallahu fikum, Allah jaga kehormatannya, Allah jaga dirinya, itu bukan semata-mata karena kehebatan. Bukan semata-mata kekayaan, bukan semata-mata kecerdasan. Tetapi atas ketekunan dia beribadah kepada Allah, ketaatan dia kepada Allah, Allah pun membalas. Dijagalah dia. Dijagalah dia. Lu kalau hitung-hitungan barakallahu fikum. Seorang suami ketika memiliki istri ditinggal pergi, dia menjaga diri, dia tetap beribadah, menjaga anak-anaknya. Bukankah itu ketentraman tersendiri? Kan demikian. Bukankah menjadi problem besar di rumah tangga ketika suami pergi, sang istri juga pergi, kan begitu. Ya. Wa'iyadu billah. Problem rumah tangga. Kejadian-kejadian yang cukup banyak. Di mana para istri yang mereka tidak menyabari dengan kehidupan. Yang akhirnya mereka pun juga lepas kendali tidak bisa menjaga dirinya. Karena tadi bermalas-malas dalam beribadah kepada Allah, tidak menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun tidak menjaganya yang dengannya jatuh dalam perkara berbagai macam kekejian. Akhwana barakallahu fikum. <clears throat> Itulah hal-hal yang perlu difahami dalam dunia rumah tangga. Dan suatu hal yang barakallahu fikum tidak boleh seorang melupakan ialah banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sang suami ketika mengharapkan agar sang istri barakallahu fikum baik taat kepada Allah, juga hendaknya sang suami juga menjaga diri, menghindari kemaksiatan dan dosa. Disebutkan barakallahu fikum bahwa seorang misalnya seorang suami, seorang laki, pemimpin rumah tangga ketika melakukan perbuatan kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan itu dampaknya barakallahu fikum bukan hanya antara dia dengan yang berbuat bersamanya. Sebagian ulama menyebutkan, aku melihat tentang dampak seorang yang melakukan perbuatan dosa, itu dampaknya sampai pada tingkatan sulitnya dia mengendalikan hewan-hewan yang dia miliki. Misalnya dia melihara kuda, dia melihara sapi, itu tidak bisa tunduk, melawan, nggak jinak. Sampai hewan yang dimiliki pun apa? Sampai hewan yang dimiliki pun juga begitu, memberontak. Diriwayatkan pula barakallahu fikum dari sebagian ahlul ilm senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah, takarruban ilallah demi kebaikan putra Demikian pula barakalafikum kebaikan sang istri. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam yang asalnya idashtarita jabah seorang okamakola Ali alaihi salatu wassalam jika seorang itu membeli seekor hewan maka ada syariat emsik zimamah pegang tali pelananya kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai. Ya Allah, aku minta kebaikan dari hewan ini dan apa yang engkau jibiliahkan padanya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Dan aku berlindung atas keburukannya dan keburukan yang kau jibiliakan. Ini disyariatkan jika seorang suami menikahi ataupun seorang menikahi seorang wanita. Mendoakan, dipegang ubun-ubunnya kemudian mendoakan. Ya Allah, aku mohon kepada kebaikan dia dan kebaikan yang kau jibiliahkan. Dan aku berlindung tentang keburukan dan keburukan yang kau jibiliahkan. Barakallahu fikum. Ada yang pengen mengulang? <laughs> Barakallahu fikum. Jadi semua tadi merupakan sebab-sebab upaya-upaya. Sebab-sebab dan upaya-upaya. Jangan kemudian seorang memasrahkan. Loh gimana wong dia itu sudah tiap hari nyeramahi saya. Dia lebih pintar daripada saya. Kok saya yang nyuruh? Tidak. Tetap yang namanya wanita memerlukan kepada apa? memerlukan kepada barakallahu fikum perhatian. Al-mar'ah khuliqat min dhila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang apa? Bengkok. Fa in aqamtaha kasartaha wa in taraktaha a'waj. Kalau kamu berusaha dengan keras, dengan cara-cara yang kasar, kamu ingatkan patah dia. Patahnya barakallahu fikum kadang sampai penghujung kepada perceraian. Tapi kalau kamu biarkan, tidak kamu perhatikan, para kalafikum, dia pun akan bengkok. Karena itu Allah Azza wa Jal memberikan kinayah, julukan. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu qiyaman. Jangan kamu berikan harta yang pada penguasaanmu, harta yang kamu kuasai, kepada pihak-pihak yang dia belum sempurna akalnya. Jangan kembalikan hartamu kepada pihak yang dia belum sempurna akalnya. Sufaha. Para mufassirin menafsirkan bisa bermakna kepada anak-anak yatim yang dia belum bisa membelanjakan hartanya. Anak-anak yang dia yatim, hartanya itu berada pada kekuasaanmu yaitu kamu simpankan, kamu jaga, jangan kamu berikan. Sufaha juga bermakna wanita yang dewasa, mungkin juga istri kita yang belum bisa membelanjakan hartanya. Kadang wanita juga dinamakan sufaha. Dia belum genap akalnya. Ya jangan sampai rumah nanti bi minta uang bi Allah kamu itu belum lengkap akalmu kan begitu ya. Ya perang nanti kan. <laughs> Karena Rasul SAW juga begitu. marah itu nanti satu dinin wa aklin adhabulillah birajul minan nisa. Aku belum pernah melihat seorang yang kurang akalnya, separuh agamanya yang bisa membuat laki-laki terlena. Kecuali wanita. Kecuali wanita. Lalu ditanya, apa yang dimaksud dengan naqis satu aklin wadi? Ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan juga agama? Kekurangan akal ialah disebutkan dalam persaksian. Dalam hal persaksian, bahwa dalam persaksian, dua laki-laki itu bisa diwakili dua orang perempuan dan satu apa? Laki-laki. Demikian pula dalam hal naki suatu dinin bukankah ketika dia pada masa-masa eh, kebiasaan di setiap bulannya dia tidak sholat bahkan ketemu Ramadan dia tidak puasa kan begitu itu hal-hal yang Allah Azza wa Jal tetapkan dalam sunnatullah bahwa wanita itu memiliki waktu-waktu yang dimana dia terhalangi dari beribadah kepada Allah. Karena itulah seorang hendaknya terus dan senantiasa memperhatikan. Karena kekurangan para kelafikum hendaknya seorang laki-laki memahami mahlan anjasha bil qawarir Bahkan Nabi SAW kadang memisalkan dia itu seperti koruro, gelas, dia seperti botol. Jangan sampai kamu dengan paksa dan keras dia pecah. Demikian pula kadang dia seperti anak-anak. Seperti yang ditafsirkan. Wala tutu sufaha. Termasuk anak-anak yang dia belum berakal. Lah kalau para kalafikum segala muamalah yang ada pada suami diberlakukan, nah, segala muamalah seorang suami memberlakukan kepada istrinya, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan dihukumi. Lah ini yang anak dengan yang bapak yang mana kan begitu ya? Artinya yang dewasa yang mana? Yang dewasa itu yang istrinya atau suaminya? Allahumma musta'an. Fabarakallahu fikum. Demikian pula al-mu'min adzab, al-mu'min sifatnya yatlubun al-ma'adzir. Seorang mukmin itu sifatnya senantiasa yang dicari itu memberi uzur, memaafkan. Lebih-lebih kepada seorang istri. Dia wanita, dia yang sudah mengurus anak-anak. Karena itu Umar Ibn Khattab walaupun dengan Barakalafikum kepribadian beliau yang sedemikian rupa tentang kekhalifahan yang ada pada beliau beliau barakalafikum ketika mendapatkan pada sang istri telah mengawali atau merawat anak-anaknya menjaga anak-anaknya itu pun diberikan pujian-pujian sanjungan demikian pula keutamaan dan hal itu menutupi berbagai macam kesalahan-kesalahan yang ada. Berbagai macam kesalahan-kesalahan yang ada. Hanya saja yang sering barakallahu fikum terjadi pada keluarga seorang kadang-kadang tadi judulnya ingin mencari sesuatu yang barakallahu fikum kesempurnaan. Tidak ada yang namanya perkara tersebut. Yang ideal Akhwana barakallahu fikum. Demikian pula dalam hal uh, hak yang ada pada istri, maka mereka juga ketika dikatakan kekurangan dalam akal, dalam agama, berikanlah kepada mereka porsi-porsi waktu-waktu yang dimana untuk menegakkan agamanya. Sebagai seorang suami, jika tidak mampu mengajari istrinya dalam bab agama, antarkanlah, berikanlah waktu untuk kemudian duduk bermajlis, duduk kemudian mendapatkan pengajaran dari seorang guru yang kita percayakan tentang kebaikannya. Demikian pula sebaliknya para istri pun juga demikian menyabari. Kalau kadang terjadi kekurangan pada si wanita, bisa saja terjadi kekurangan juga pada sang suami. Sebab itulah kesabaran seorang demikian pula saling menjaga, demikian pula mengedepankan kepada uzur karena al-mu'min azhar wal munafik yatrubuna adapun orang-orang munafik itu yang dicari-cari atharat kesalahan dan kekeliruan wal billah kalau kemudian kita bersama istri kita seorang suami dengan istrinya istri terhadap suaminya keduanya enggak pernah saling percaya yang dicari-cari ialah kekurangan dan keaiban. Tidak pernah saling memberikan udur. Namanya orang mukmin yang diharapkan adalah senantiasa memberikan udur. Adapun sifat orang-orang munafik yang dia cari-cari ialah apa? Kesalahan, keliruan, dicari-cari, dihitung-hitung, dicatat, para fikum. Tidak bermakna barakallahu fikum hal ini meruntuhkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga. Wallati takhafuna nusyuzahun. Jika suami mendapati pada istri ketidaktaatan. Jika suami mendapati pada istri perbuatan-perbuatan yang barakallahu fikum tidak mau taat kepada suami juga tidak mau barakalafikum mengatur dalam hal ini rumah tangga milik suami yaitu bermakna membenahinya, memperbaikinya, menatanya. Karena di sebagian tempat itu kadang-kadang istri justru jadi apa? Pemimpinnya. Jadi penguasanya. barakalafikum wallati takhafuna nusyushahun fa'idhuhun langkah-langkah yang ada syariat mengatakan nasihati bimbing dia wahjuruhunna fil madhaji' enggak mempan pisah ranjang tinggalkan dia tidur sendiri wadribuhun dan boleh sampai tingkatan seorang memberikan pukulan yang tidak membuat seorang barakallahu cedera. Jangan sampai kemudian jengkelnya sama istri dibawakan balok 510 misalnya begitu. <laughs> Kayunya kayu besi misalnya begitu. Ya itu namanya mau membunuh kan begitu. Mau membunuh itu namanya. Bawakan kaso kan begitu. Fa'in ata'nakum kalau dia sudah mengakui kesalahannya atas perbuatan-perbuatan kekurangannya, minta maaf kepada sang suami, fala tabghu ilaihinna sabila. Atau fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kamu cari-cari celah untuk mengingatkan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dulu. Kan demikian. Jangan kamu cari celah-celah lagi. Sudah. Ditutup. Kan begitu. barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Karena dunia rumah tangga kadang-kadang itu baru istilahnya duar gitu ya. Terjadi konflik yang tajam yang sampai bila kadang-kadang pada sebagian keluarga terjadi perceraian itu di sebagian keluarga sudah tua. Anak-anaknya sudah besar semua, sudah pada nikah, kok terjadi perceraian? Loh, ada apa, Mbah? Kan begitu ya? Bukan lagi Pak kan begitu. Kok Mbah dan <laughs> eh? kakek kenapa kok cerai kan begitu? Iya, nenekmu begitu, nggak mau diatur. Nenek juga begitu, iya, kakekmu juga nggak mau diatur kan begitu. Allah musta'an. Walaupun dalam perkara ini Allah Azza wajal membolehkan jika memang sudah ditempuh berbagai macam apa? jalan. Taib Ikhwana barakallahu fikum, perceraian bukan ujung penyelesaian segala hal. Namun jika seorang telah melakukan upaya-upaya dan memang mentok dan seorang sudah tidak mampu lagi diperbolehkan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang mulia. Di sebagian keluarga Allah musta'an kadang seorang wanita karena tadi kemampuannya, sisi keilmunya jauh ketimbang suaminya sisi tadi, sisi fisiknya mungkin jauh. Akhirnya tiap hari barakallahu fikum mencela suaminya. Loh, misalnya ditanya, "Ummah, di mana apinya?" Iya, api yang jelek itu enggak tahu kemana dia pergi kan begitu ya. Api yang suka kurang ajar itu enggak tahu kemana. Dijelek-jelekkan suaminya. Lah suaminya sendiri kan begitu. barakallahu fikum. Demikian pula bimbingan syariat ketika terjadi sebuah perceraian dan membawa anak, kan begitu ya, membawa anak, itu juga tidak boleh terus melanjutkan kepada permusuhan dan kebencian. Menanamkan kebencian dan permusuhan. Misal, kadang-kadang terjadi, seorang dikaruniakan anak, kemudian terjadi perpisahan. Lalu kemudian seiring dengan itu mengalami pernikahan baru Si laki-laki yang telah menceraikan istrinya dia menikah dengan wanita lain, perempuan yang mantan istrinya juga dinikahi orang lain. Keduanya saling menyebarkan kebencian, terlebih kepada anaknya. Si anak pas ke tempat abinya, nak kamu jangan ke tempat umi, umi yang jelek itu loh, kami gitu, yang buruk akhlaknya itu, jangan. Akan memutus kepada apa? Silaturahim. Tetap dipendam. Nah, kalau fikum. Demikian mudah-mudahan hal-hal yang sesungguhnya dalam dunia rumah tangga seandainya dibahas, dibicarakan sampai sebagian ada yang menyebutkan dua pembicaraan jika dilanjutkan tidak akan pernah selesai yaitu pembicaraan masalah perempuan dan masalah jin kan begitu ya Iya, nggak akan selesai. Ada saja kan begitu. Barakallahu mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah Azza wa Jal memberikan perbaikan-perbaikan kepada diri kita. Allahumma aslih lana. Semoga Allah memperbaiki diri kita demikian pula wa aslih dzurriyyatana keturunan kita Demikian kita memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami istri yang baik, keturunan yang baik pula. Seorang jangan putus asa dengan berbagai macam konflik problem yang ada dalam rumah tangga memperbanyak bersandar kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Jangan bermudah-mudah. Istilah kita apa? curhat, ya. Seandainya seorang punya konflik dalam rumah tangga dipendam, bermakna dipendam, upayakan untuk diselesaikan dalam dunia rumah tangganya. Jangan pula kita membiasakan mendidik istri kita untuk gampang ngeluh cengeng kepada mertua kita, ngeluh kepada ibunya, ngeluh kepada bapaknya. Akhirnya konflik kita kan bukan kepada dia, melewas, melebar lawan kepada apa? Mertua kita kan begitu, konfliknya melebar. Upayakan untuk kemudian seorang mencoba untuk menyelesaikan. Jangan bermudah-mudah. Kadang pergi ke teman-teman, hanya curhat saja. Saya tuh gimana ya keluarga saya begini? Hanya cerita. Temannya juga, oh iya saya juga begitu sama saja kan begitu ya. Ya runyam kan begitu. Akhirnya problematika rumah tangga hanya tersebar tanpa ada penyelesaian. Barakallahu fikum. Seandainya seorang membutuhkan kepada nasihat, membutuhkan kepada bimbingan, tanyakan kepada orang-orang yang dia percaya, yang bisa memberikan bimbingan. Dan semua kita kalafikum dalam dunia rumah tangga membutuhkan untuk belajar.